بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Kita masih dalam pembahasan Bab yang kedua Tentang azan dan iqamah Intahayna minal mas'alatil ula Kita telah selesai dari masalah yang pertama Tentang definisi azan Definisi iqamah Dan hukum keduanya Itu hukum azan dan iqamah Tapi kita masuk pada masalah yang kedua Al-mas'alatu thaniyah Masalah yang kedua syurutu sihatihima Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah Disebutkan di sini ada enam syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Syaratul awal, syarat yang pertama Al-Islam Hendaknya orang yang azan tersebut adalah orang yang muslim Fala yasihani minal kafir maka azan dan iqamah tidak sah bila dilakukan oleh seorang yang kafir ini syarat yang pertama sebagaimana ini syarat sahnya ibadah-ibadah yang lain salat puasa dan yang lainnya. Asani syarat yang kedua Al-aqlu Berakal Hendaknya orang yang azan Atau orang yang ikomah adalah orang yang berakal fala yasihani minal majnuni wasakrani wa ghairil mumayyiz kasairil ibadat maka tidak sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh seorang yang majnun, seorang yang gila. Wasakron, demikian pula tidak sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang yang mabuk yang hilang akalnya wa ghairil mumayyiz demikian pula tidak sah azan dan iqamah ya, bila dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz ya. kasairil ibadat seperti semua bentuk ibadah-ibadah yang lain sholat ya. dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah tidak sah bila dilakukan oleh seorang yang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, dan umur tamyiz Ghaliban pada umumnya adalah Naam tujuh tahun Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru awladakum bis wahum abna sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna 'ashri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun Dan pukul kalau tidak mau sholat eh, ketika mereka berumur sepuluh tahun ini menunjukkan ghalibnya pada umumnya orang atau anak yang mumayyiz ya. Naam adalah anak-anak yang telah berumur tujuh tahun. Tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak menuntut kemungkinan ada yang sebelum tujuh tahun sudah mumayyiz. enam tahun sudah mumayyiz. Ada. Namun pada umumnya Anak yang mumayyiz adalah anak yang berumur tujuh tahun Dia sudah bisa membedakan Mana yang baik dan mana yang buruk Mana yang dia harus lakukan dalam solatnya. Dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, dalam Sehingga syarat akal berakal ini adalah syarat sahnya ibadah. Di antara ibadah adalah azan dan iqomah Asyarat salih, syarat yang ketiga az Berkelamin Laki-laki Hendaknya yang azan adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati maka tidak sah azan dan iqamah itu azan dan iqamah untuk laki-laki bila dilakukan oleh seorang wanita lil fitnati bisautiha karena adanya fitnah dengan suara wanita perempuan azan di masjid misalnya nggak sah fala yajuzu tidak boleh baginya untuk melakukan hal tersebut dan bahkan azannya tidak sah azan wanita untuk laki-laki tidak sah Demikian pula ikomahnya tidak sah. Ya, ikomah wanita untuk laki-laki. <coughs> Wala minal khunsa. Demikian pula tidak sah adzan dan ikomah yang dilakukan oleh khunsa. Siapa? Nah, mau bencong atau banci, ya, apa lagi? Nah, waria, nah, wanita pria. Taib. <clears throat> Tidak sah. Kenapa adamil ilmi bi kaunihi dzakaron? Karena tidak diketahui dia itu lelaki. Ya. Tidak diketahui. Nah. ini syarat yang ketiga harus laki-laki yang azan. Kemudian bolehkah wanita azan sesama wanita atau azan untuk wanita, azan untuk wanita. Itu sesama. Nah, <clears throat> atau azan seorang wanita azan di rumahnya untuk sendiri di rumahnya. Atau yang semisalnya. Nah, Bolehkahnya bolehkah yang demikian itu atau sah keadannya? Ikhtalafu fi dzalik. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Apa hukum azan seorang wanita? Baik sesama wanita ya, di lingkungan wanita atau mungkin di rumahnya Para ulama berselisih tentang masalah eh, sunnah atau tidaknya. Adapun dalam masalah wajib atau tidaknya, maka tidak ada perselisihan. Bahwasannya wanita tidak wajib azan dan iqamah. Baik ketika bersendirian atau ketika sesama wanita Tidak wajib azan dan iqamah Dan ini tidak ada perselisihan Yang diperselisihkan adalah apakah disunahkan Untuk azan dan iqamah nah, Para ulama berselisih dalam masalah ini Jumhur Para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya wanita la azan wala iqamah. Untuk wanita tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Sebagian yang lain berpendapat laha iqamah. Baginya disunahkan untuk iqamah saja. Wabaduhum kulun dan sebagian lain mengatakan yustahab lahunnal azan wal iqamah. Disunnahkan bagi mereka juga azan dan iqamah dengan syarat. Ya. Dengan syarat tidak mengangkat suaranya. Ya. Tapi cukup didengar oleh dirinya sendiri atau sesama wanita yang ada di sekitarnya tidak mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh para lelaki. <clears throat> Dan juga mereka belum mendengar azan eh, di kampung tersebut atau di tempat mereka tinggal. Maka sama sekali di kampung tidak ter, tidak terdengar azan. Nah, <clears throat> Ini dua poin penting yang harus diperhatikan Bagi mereka yang berpendapat Disunahkan bagi wanita azan dan iqamah Jumhur para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama Mereka beralasan eh, Karena tidak adanya dalil ya, tidak ada dalil, tidak pernah para sahabiah ya, teriwayatkan azan atau iqamah ya. sehingga tidak ada riwayat dalam hal ini ya, karena tidak adanya dalil tentang azan dan iqamah untuk wanita maka jumhur para ulama berpendapat bahwasanya wanita la azan wala iqamah tidak ada azan dan tidak ada iqamah Kemudian apakah dilarang? Ya, la. Adapun masalah apakah dilarang maka tidak. Kenapa? Li'annaha aw li'annahuma zikrun. Ya, karena keduanya azan dan iqamah adalah zikir. Nah. Bahkan datang dari sahabat Abdullah bin Umar dalam Musnad Ibn Abi Syaibah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya Hal ala nisa adzan? Apakah wanita juga ada azannya? Faghadib, maka beliau marah. Waqal dan beliau berkata, "Ana anha an dzikrillah." Apakah aku melarang dari berzikir kepada Allah? Nah. Baik. Maka berdasarkan riwayat ini ya, Berdasarkan riwayat ini Sebagian para ulama Berpendapat bahwasannya Para wanita juga Disunnahkan Untuk azan dan iqamah ya, Dengan syarat ya, Dengan syarat tidak mengangkat suaranya dan juga mereka belum mendengar belum mendengar azan naam di tempat mereka tinggal nah. <clears throat> adapun ketika telah mendengar ya maka cukup bagi mereka adalah iqamah nah cukup iqamah untuk menegakkan sholat Adapun riwayat dan dan dan dan dan pernah pernah pernah pernah iqamah lemah lemah dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah riwayat Aisyah azan dan iqamah akan tetap Lais atau Lais bin Abi Sulaim ini lemah dalam periwayatan hadis bahkan bukan sekedar lemah tetapi mukhtalid ya, campur aduk hafalannya tidak kokoh tidak mungkin <clears throat> tidak lurus ya, hafalannya. Maka berdasarkan riwayat tersebut, ya, fala tidak mengapa bagi wanita untuk azan dan iqamah. Tidak mengapa untuk wanita azan dan iqamah. Hanya saja dengan memperhatikan poin tadi, tidak mengangkat suaranya. Nah, dan juga mereka belum mendengar azan eh, di tempat mereka tinggal. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah, al adhanu dzikrun min dzikrillah fala ba'sa an tu'adzinul mar'ah wa tuqim Azan adalah salah satu zikir dari bentuk berzikir kepada Allah maka tidak mengapa wanita azan dan juga iqamah Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang azan bagi wanita In fa'alna falabas wa in lam yaf'alna fajais Kalau mereka melakukan maka tidak mengapa Kalau tidak juga boleh ya, Tidak mengapa Demikian pula ucapan para ulama yang lain. Nah, yang tidak bisa kita nukil semuanya. Nah. <clears throat> Ini khulasa ringkasan tentang azannya wanita dan ikomahnya wanita. Adapun azan dan ikomahnya wanita untuk laki-laki adalah yajuz, ini tidak boleh ya. Nah, Ini syarat yang ketiga. Asyaratul rabi' syarat yang keempat An yakunal azanu fi waqti shalah. Hendaknya azan tersebut dikumandangkan di waktu salat. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Ya. Sebelum masuk waktunya. Terlanjur misalkan Eh. Terlanjur azan sebelum waktunya Nah Yu'id diulangi eh. Taib mengulangi azan karena azan yang dikumandangkan sebelum waktunya layas ya tidak sah. Harus azan tersebut dikumandangkan ketika telah masuk waktu sholat. Namun ada azan yang dikecualikan Yang boleh dikumandangkan sebelum masuk waktunya Apa itu? Ghairal azanil awal Lil fajri Wal jumu'ah nah. Yaitu azan awal Subuh eh, Dan juga azan awal Jum'ah Nah Untuk sholat Jum'ah Taib adzan awal ya, disunahkan, ya, disyariatkan bahkan disunahkan. Nah, sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. ada dua azan di waktu subuh. Ya. Pertama adalah adalah adalah adalah adalah Bilal dan azan yang kedua tanda masuknya waktu sholat subuh adalah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Beliau salah salah mengatakan kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Ya. Makanlah dan minumlah ya, bagi yang mau sahur. Ya. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sehingga boleh bahkan disyariatkan dan disunahkan untuk azan pertama eh, di sebelum subuh ya, sebelum masuk waktu sholat fajar. Yang jarak antara azan pertama dan azan yang kedua ya, kurang lebih ya, disebutkan dalam hadis kurang lebih antara naiknya muazin pertama ya, atau turunnya muazin pertama dan naiknya muazin yang kedua ya, naik ke tempat yang tinggi ya, agar supaya terdengar oleh kaum muslimin. Artinya jarak yang tidak lama, ya, jarak yang pendek, ya. mungkin nusa, atau rubusa, ya, setengah jam, ya. atau mungkin seperempat jam. Ya. Artinya bukan jarak yang lama antara adzan pertama dengan adzan kedua ya. Misalkan adzan pertama jam 2 malam misalkan lah ya. Nah Subuhnya jam 5 ya, Atau setengah 5 Adzan pertama jam 2 ya. Tidak demikian Ya. Tidak sejauh itu ya. <coughs> Melainkan dekat nah, Jarak antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua yang diantara faidah dan yang pertama ya, Untuk membangunkan Atau untuk mengingatkan yang sholat malam ya, Kalau mau sahur Hendaknya cepat sahur ya, Diingatkan Kemudian Azan Jum'ah boleh mengumandangkan adzan pertama untuk adzan Jumat. Ah. Sebagaimana ini sunnahnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah. Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu keadaan ekonomi sudah mulai membaik banyak para saudagar, pedagang, ya, eh, pertanian meningkat, ya, dan seterusnya banyak orang yang sudah sibuk dengan nah, perdagangan, pertanian, ya, dan yang lainnya. Sehingga beliau radhiyallahu taala anhu <coughs> nah memerintahkan untuk melakukan atau mengumandangkan azan ya. untuk mengingatkan bahwasanya ini adalah hari Jumat. Ya. diingatkan para pedagang, para petani dan yang lainnya kaum muslimin agar siap-siap. Ya. Sehingga dikumandangkanlah azan yang pertama. Nah. dan azan yang pertama ini dikumandangkan sebelum masuk ya, waktu Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Dikumandangkan di mana? Di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat keramaian untuk mengingatkan manusia. Nah. Taib. <clears throat> Adapun azan pertama sebagian kaum muslimin zaman sekarang ya, ketika telah masuk waktunya ya Azan pertama tandanya masuk waktu sholat Azan keduanya tanda untuk khotib Nah Taib Bukan demikian kondisi eh, Yang dilakukan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu <clears throat> Azan pertama yang dikumandangkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah eh, sebelum masuk waktu sholat sebelum masuk waktu Jumu'ah ya. Maka boleh mengumandangkan untuk azan tersebut Azan pertama sebelum subuh Demikian pula azan yang pertama sebelum masuk waktu Jum'ah yuzuku belal waqt boleh dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat adan pertama tadi Wan takun al-iqamatu 'inda iradatil qiyami lis kalau tadi azan ya azan hendaknya dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat kalau ikomah, wa takun al-iqamah hendaknya iqamah itu dikumandangkan Engda iradatil qiyam li sholat ketika hendak berdiri melaksanakan solat. Ya, itu ketika solat mau dilaksanakan. Nah, ketika solat mau dilaksanakan, maka ketika itulah dikumandangkan atau dibacakan iqamah. Kemudian asyaratul khamis syarat yang kelima <clears throat> An yakunal adzanu murattaban mutawalian hendaknya azan dikumandangkan secara tertib dan berturut-turut ya. Kama waradat bidzalika sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sunnah sebagaimana ada dalam hadis ya. sebagaimana datang dalam sunnah itu dalam hadis bahwasanya azan itu tertib dan berturut-turut wa kadzalikal iqamah demikian pula iqamah tertib dan berturut-turut wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil adzani wal iqamah dan nanti akan datang penjelasan tentang sifat-sifat adzan dan ikoma, lafaz-lafaznya dan seterusnya. Nah. Ini syarat yang kelima, harus tertib dan iqamah apa? berturut-turut. Harus tertib. Lafaznya harus tertib. Ya. Takbir dulu, ya. Kemudian habis takbir dua kali atau empat kali ketika adzan baru ngam tasyahud Asyhadu an la ilaha illallah Berapa kali? Dua kali Terus tasyahud Nah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Berapa kali? Dua kali Kemudian Hayya ala sholah Berapa kali? Dua kali Kemudian Hayya ala falah Berapa kali? Dua kali Kemudian Takbir Berapa kali takbirnya? Dua kali Kemudian La ilaha illallah. Berapa semua lafadznya? Sambil ngitung. Hah? 16, Gak salah hitung. Hah? 19. Hah? 14 Masya Allah Masalah hitung semua ini 15. Hah? 15 ya Kita hitung kalau nggak percaya Allahu Akbar Allahu Akbar berapa? Dua Allahu Akbar Allahu Akbar berapa? Dua Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Berapa? 15. Ya. Nah. <coughs> Harus tertib. Ya, dari lafadz yang pertama sampai lafadz yang terakhir. Kalau tidak tertib tidak sah. Ya. Misalkan tasyahudnya duluan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. <laughs> Atau kebalak-balik. nggak sah azannya. Ya. Atau hayya 'alal falah dulu. Ya, sebelum hayya 'alas shalah. Enggak sah azannya. Nah, harus tertib. Ini mana tertib. Ya, yang pertama sampai lafadz yang terakhir sebagaimana yang datang dalam hadis ya, lafadznya. Demikian pula ikhoma harus tertib ya, lafadznya. Dan harus mutawalian. Ya, kalau ikhoma berapa lafadznya? Hah? Hah? Empat ya, Ikomah lafadznya berapa? Hah? Sebelas ya. Nah. Sebelas nah. Kita hitung Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Hayyala salah Hayyala falah Qadukumati salah Qadukumati salah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Sebelas ya. Nah ini lafad ikomah Juga harus tertib. Kalau tidak tertib maka tidak sah. Ya. Mutawalian dan harus mutawalian, harus berturut-turut. <coughs> ya. Nah, nggak boleh apa? Misalkan baru azan, ya, atau nyampe hayya 'ala sholah ya, ah makan dulu, misalkan. Ya. Nah, misalkan lama nanti baru nyambung lama, ya. Nah, maka ini tidak berturut-turut namanya. <coughs> tidak sah ya. Harus berturut-turut. Kemudian <coughs> lanjut. Asyaratu di syarat yang keenam. <coughs> An al adzan wa al iqama bil lughatil arabiyyati wabil alfadil arabiyyati allati waradat bihas sunnah hendaknya azan demikian pula iqamah dikumandangkan dengan bahasa Arab ya enggak boleh dikumandangkan dengan bahasa Jawa atau yang lainnya selain bahasa Arab nah. Wabil alfadil Arabiyah dan juga harus dengan lafadz-lafadz Arab ya, harus dengan lafat-lafat Arab. Bahasanya bahasa Arab, lafatnya juga harus lafat Arab. Alati nah. warudat biha sunnah yang telah datang sunnah dengannya. Nah, itu yang telah tertera di dalam hadis ya. dari lafat-lafat azan tersebut. Nah. Jika ada yang adzan atau iqamah dengan selain bahasa Arab maka la Tidak sah adzannya. Adzan dengan artinya misalkan. Allah Maha Besar misalkan. Ya, artinya benar memang. Tapi apa? La yasih. Tidak sah adzannya. Karena harus dengan bahasa Arab, ya, bukan dengan artinya atau terjemahannya. Nah, ini diantara syurut sihhatil adzani wal iqamah. Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Hmm? Ya tadi wabil alfadil arabiyah harus dengan lafad-lafad Arab. Eh. Hah? Baik. Azan itu eh, disunahkan untuk orang yang bersuara keras ya. supaya terdengar ya. bukan untuk apa berlenggak-lenggok seperti irama Jawa ya. nah kalau itu namanya nyanyi ya. tetapi apa nah, dengan suara yang keras Pembahasan selanjutnya juga agak lumayan panjang ya. Masalah yang ketiga tentang sifat-sifat yang disunahkan bagi seorang muadzin. Bagi seorang muadzin. Kita lanjut ba'dal azan ya. Fadl al muadzin ya'dzin. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga. fi sifatil mustahabbati fil muadzin sifat-sifat yang disunnahkan bagi seorang muazzin. As-sifatul ula, sifat yang pertama an yakuna adlan aminan. Hendaknya seorang muazzin adalah seorang yang adil dan terpercaya. Orangnya adil dan terpercaya. adil ya, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. An yakuna adilan aminan. Hendaknya atau disunahkan seorang yang adan tersebut adalah seorang yang adil dan terpercaya. Kenapa? Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam. Karena dia dipercaya untuk menjadi rujukan di dalam puasa, eh, salat dan puasa. Ya, dalam hal solat dia jadi rujukan. Oh, ini sudah masuk waktunya. Ya. Dalam hal puasa juga dijadikan rujukan. Ya. Nah, akhir sahur dan juga waktu ber berbuka. Jadi rujukan para muazzin ini. Sehingga hendaknya mereka seorang yang adil dan terpercaya. Fala yu'man an yaghurrahum bi adzanihi in lam yakun kadzalik. Kalau dia bukan orang yang adil dan bukan orang terpercaya, maka tidak aman. Tidak aman seorang muazin akan menipu kaum muslimin. Ya, menipu kaum muslimin. Belum waktunya udah azan belum maghrib sudah azan akhirnya kaum muslimin buka ya. nah sehingga harus yang adilan, aminan harus yang adil dan terpercaya ya. <coughs> karena dia jadi rujukan dalam hal sholat dan puasa <coughs> asani atau asaniyah as-sifatu asania ya, Sifat yang kedua yang disunahkan <clears throat> Bagi seorang muadzin An yakuna balighan akilan Disunahkan seorang muadzin adalah seorang yang dewasa Yang sudah balik ya, Sudah balik dan Akil ya, Balik dan berakal Wayasihu adhan sobiyil mumayiz dan sah juga azan anak kecil yang sudah mumayiz, Yang sudah mumayiz sah, cuman e, disunahkan yang sudah dewasa. Ya. Yang sudah mumayiz sah. Ini saja disunahkan yang sudah dewasa. Nah, yang akalnya lebih sempurna. <clears throat> Sifat sifatu Sifat yang ketiga yang disunahkan adalah An yakuna aliman bil awqat Disunahkan bagi seorang muazzin atau hendaknya seorang muazzin dia tahu dengan waktu-waktu solat Ya. Liyataharroha agar supaya dia berhati-hati ya. dan tepat. Ya dalam mengumandangkan azan pada waktunya. Fayu'adzinu fi awaliha sehingga dia bisa azan di awal waktunya. Ya. Beda ketika dia tidak tahu waktu-waktu sholat maka dia naam tidak bisa azan di awal waktunya. Li'annahu in lam yakun 'aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Karena kalau dia tidak tahu waktu-waktu sholat kadang-kadang dia keliru atau salah. Ya. Nah, keliru atau salah. Sehingga nah, di antara sifat-sifat yang hendaknya ada pada seorang muadzin adalah dia tahu waktu-waktu sholat. Nah. <clears throat> baik dia tahu waktu dengan cara melihat matahari ya ataupun mungkin dengan cara melihat jadwal yang sudah ada ya. nah <coughs> dengan cara melihat jam ya. <coughs> terus bagaimana dengan muadzinnya Rasulullah SAW yang buta. Hah? Buta berarti kan tidak bisa lihat matahari atau waktu-waktu sholat. Hah? Mencium aroma. Subuh aroma subuh. Nah, Taib kalau yang buta atau yang semisalnya maka <clears throat> yang tahu memberitahu. Artinya beliau azan ketika diberitahu telah masuk waktunya. Nah, demikian pula boleh seorang anak kecil azan. Nah, ketika telah diberi tahu waktu masuk sholat. Nah. <clears throat> Sifat rabi'ah, sifat yang keempat, an yakuna sayyitan liyusmi'an nas Disunahkan seorang yang muadzin adalah seorang yang suaranya kuat. Ya. Nah, karena untuk memperdengarkan kepada manusia, pada kaum muslimin. Sehingga hendaknya suara yang keras. Nah. <clears throat> Al-khamisah syarat yang atau sifat ya bukan syarat. Sifat yang kelima an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Hendaknya atau disunahkan seorang muadzin itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini sunnah. Artinya dikatakan sunnah artinya bukan syarat. Ya. Bukan syarat dan bukan wajib. Ya. Boleh orang yang berhadas kecil azan. Ya. Demikian pula yang berhadas besar azan. Nah, sah azannya. Akan tetapi <clears throat> disunnahkan, disunnahkan seorang yang muadzin untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Asadisah yang keenam an yu'adzina mutatahhiron minal hadasil asghar wal akbar. Sama ya? Ada cetakan yang lain enggak? Tawa ukhra Sertakan yang lain. Indak. Sita, aywa. Aywa, nah. Hadhiya. An yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Ya, di sini an yu'adzina mutatahiran lagi, ya. Nah, cetakan apa ini? Berarti cetakan yang nggak bagus ini. Daru A'lam Sunnah. an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Disunahkan untuk berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Nah. Baik. Ada yang punya pinjam pulpen ya? Asabi'ah yang ketujuh An yaj'ala usbu'aihi fi udhunai Disunahkan untuk meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya Nah, disunahkan untuk meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya Wa an yudira wajhahu ala yaminihi Idza qala hayya 'ala shalah dan disunahkan untuk memutar wajahnya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'ala shalah. Disunahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'ala falah dan disunahkan untuk memutar wajahnya ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. hadis sunnah dan ini hukumnya sunnah Kemudian yang terakhir Athaminah yang kedelapan An yatarassala fil Ayatamahal Hendaknya eh, Pelan-pelan dalam azan eh, Tamahul tidak tergesa-gesa. Ya. Nah. Berbeda dengan ikomah. Wayuh dirul ikomah dan disunahkan untuk mempercepat ikomah. Ayusri'u sri Ya. Kalau ikomah cepat ya. Allah akbar, Allahu akbar, ashadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kalau adzan, tamahul Allahu Akbar Allahu Akbar Tamahul <clears throat> Ini delapan perkara yang disunnahkan bagi seorang muadzin. Nah, Sebagai penutup daras malam hari ini, nah sedikit tentang fadlul Adhan, Keutamaan Adhan, Nah, supaya banyak orang yang senang Adhan, ya. Nah, Adhannya tidak terlambat terus, ya. Subuh Adhannya jam 5. Yang lain sudah Adhan, ini baru Adhan. Fadlul Azan Penting untuk mengetahui keutamaan azan. Ya. di antara keutamaan azan, ya, seorang muadzin atau para tukang azan itu adalah atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Ya. Mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Tentara, oh ini tukang azan nih, waktu di dunia. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah Para tukang azan mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada asar, ada pengaruh ya dari azannya. Nah. <clears throat> Terbedakan sendiri kondisinya ya, pada hari kiamat, panjang lehernya. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari keutamaan azan ya, bahwasannya manusia yang mendengar azan ya, ataupun jin yang mendengar azan atau makhluk lain yang mendengar azan kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Menjadi saksi bagi si yang mengumandangkan azan. Bagi si tukang azan. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam sahih Bukhari <clears throat> dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kunta fi ghanamik au badiyatik fa'adzanta bis salah ya. Farfa sautak bin nida ya. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, sedang gembala kambing nih, di hutan di mana. Ya, atau engkau berada di badiah, di kampung pedalaman, ya, sendirian misalnya, Kemudian engkau azan, ya, nah, azan untuk menunaikan sholat. Ya. Ini juga dalil disunahkan apa? Kalaupun kita sendirian di hutan di mana, ya. nah, walaupun nggak ada orang yang mendengar dan seterusnya disunahkan untuk azan ketika mau sholat. Ya. Nah, ketika eh, di pedalaman sendirian di hutan atau di padang pasir atau di tengah-tengah gembalaannya dia mau sholat maka kumandangkan azan ya. walaupun nggak ada orang yang datang Kata Rasulullah SAW, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau di badia di pedalaman, kemudian engkau azan untuk menunaikan sholat, maka farfa sautaka binida, angkatlah suaramu, ya. angkatlah suara azanmu. Ya. Walaupun nggak terdengar oleh manusia, nggak ada orang sendirian, angkat suaramu. Ya. Kenapa? Karena tidaklah jin, manusia atau sesuatu yang mendengar suara seorang muadzin ya, kecuali dia akan menjadi saksi bagi muadzin ini pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Banyak saksinya nanti berarti ini. Yes, ya, para muadzin. Nah, karena banyak yang mendengar suaranya. Ini keutamaan muadzin. Ya, tertarik jadi muadzin? طيب eh. <coughs> Hah? <coughs> Baik. <coughs> Kemudian di antara keutamaan yang lain bahwasannya jika manusia mengetahui keutamaan azan ya. maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengumandangkannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih <clears throat> dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada dalam azan ya, dan juga apa yang ada dalam sofi yang pertama ya, kemudian mereka tidak mendapatkan hal tersebut kecuali harus ya. nah apa istahamu Hah? diundi. Nah. Maka mereka akan mengundinya. Berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau seandainya tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kecuali dengan cara ini, maka akan dilakukan cara ini menunjukkan fadlul azan atau fadlun nida, keutamaan nida azan. Ya. Taib dan masih banyak ya hadis-hadis yang lain tentang keutamaan azan. Nah. Bisa untuk buka dalam kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Ya. Baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kutubus Sunan. Nah. Tentang keutamaan-keutamaan azan. <clears throat> Kemudian yang terakhir mana yang lebih utama? Muazin atau imam sholat? Hah? Kalau muazin tadi masya Allah ya utamanya berapa hadis. Kalau imam sholat, imam sholat imam biasanya terakhir, ya terakhir datang baru komat. Nah, itu imam. Nah, mana yang lebih utama, Muazin atau imam sholat? ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, baik. Yang rajih tentunya apa? Hah? Muadzin. Kenapa muadzin lebih utama dari imam? Datang duluan. Karena mengetahui tibanya waktu sholat Datangnya duluan, imamnya terakhir gitu. Hah? Nah, manggil imamnya. Taib. Nah, mana yang lebih utama? Hah? Imam. Berarti berselisih ya. Nah. Nah, kenapa imam lebih utama? harus dengan alasan. Karena imam yang menunjuk muazin. Masya Allah. Nah. Baik, kenapa? Harus jelas alasannya. Kalau kalau jawaban ini bisa dibantah sama yang lain. Yang nunjuk muadzin bukan imam kok, pengurus masjid misalkan. <laughs> DKM misalkan, bisa dibantah. Apa alasannya? Karena muadzin bagian dari siar-siar dakwah. Berarti muadzin lebih afdol. Nah. Terus Karena imam lebih banyak hafalannya, berarti milih imam. Ya. Hah? Kenapa? <laughs> Karena kalau nggak ada imam nggak ada sholat. Masya Allah. Jawaban antum ini kocak-kocak semua. <laughs> Kenapa? imam ketika sakit asyahid nah, didahulukan dalam kuburnya kisah perang ini apa eh, badar nah. Abbas, yang lain? Hah? Hah? Karena imam bertanggung jawab karena imam pemimpin sholat Muadzin, kenapa? Dibersaksikan oleh seluruh makhluk yang mendengar Lebih banyak saksinya berarti kan? Hah? Sementara imam tidak ada keutamaan nah. Keutamaan apa? kau tidak ada keutamaan seperti itu, yaitu saksi yang banyak ya. Seperti muadzin tadi kan, sak kampung mendengar suaranya, sak kampung menjadi saksi. Ya. Kalau imam enggak, kalau imam cuma lima sholat, ya cuma lima orang yang sholat, ya cuma lima itu yang lihat. Ya gitu. Nah, Insyaallah. Tapi belum ada yang mengena. <clears throat> imam tidak hanya memimpin dalam sholat tetapi juga memimpin di dalam kaum atau kampung atau negeri dan seterusnya. Nah, labas. Yang lain? Nah, muazin lebih utama katanya. Apa alasannya? Ewa, karena termasuk juga adanya didengar oleh imam. Jadi memberitahu imam untuk sholat gitu. Ayo. Nah, apa? Seorang imam lebih utama. Kenapa? selalu ya, ketika sholat yang ditunjuk jadi imam adalah yang yang memiliki keutamaan. Nah, di Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, hampir mengena. Hah, kenapa? Imam. Imam Muadzin. Hah? Imam. Kenapa? Karena dapat pahalanya makmum. Oh, karena dapat pahalanya makmum imam. Eh, Fadl. Karena lebih lebih mulia daripada yang lain. Nah. Ah, fadal. Ayo. Eh, ah? Muazin. Kenapa? Nah. Ewa. Karena dengan adanya muadzin maka kaum muslimin tahu waktu sholat dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Labas. Ah, imam kenapa? Karena seorang imam memimpin ibadah yang paling utama nah, Kalau ini tadi uh, eh, muazin yang memberitahukan waktu ibadah yang paling utama Kalau imam yang memimpin ibadah yang paling utama Nah, Masya Allah nah. Barakallahu fiikum. Nah, nikmat diskusi ya. Barakallahu fikum la syakka anna al-imam afdal minal muadzin. Nah. Imam afdal daripada muadzin. Kenapa? Karena ini yang dipilihkan Allah untuk rasulnya. Ya. Nah, karena ini yang dipilihkan oleh Allah untuk rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi muadzin atau menjadi imam? Hah? Taib. Inilah yang Allah pilih untuk Rasulnya Untuk menjadi imam di dalam sholat Sehingga seorang imam ya, Atau imamah Itu ya, secara ini ya Bukan secara per orang Misalkan yang imam sholat di sini siapa Bukan Imamah maksudnya keimaman ini Keimaman dan kemuazinan Gitu maksudnya Bukan secara person. Kalau secara person yang paling mulia di sisi Allah ya Allah yang tahu. Ya. Nah, Allah yang tahu. Maksudnya ini secara apa?